اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita dalam majlis ilmu ini. Kembali kita mengkaji kitab-kitab yang sebelumnya sudah vakum dua pekan. Insya Allah kita akan memulai kembali kajian kitab Ada wa Dawa. Ini adalah seri kelima dari kajian kita. Insya Allah kita akan memulai halaman 19 dari kitab Ada wa Dawa. Dan karena memang sudah vakum dua pekan maka tidak merupakan sebuah aib jika kita mengingatkan agar terus ikhlas dan istiqamah dalam mencari ilmu benar-benar ikhlas lillahi taala dan tidak mencari ilmu karena tren semata melainkan memang ini adalah kebutuhan kita masing-masing merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan yaitu di tiap pagi kita mencari ilmu sama-sama menawarkan ilmu sama-sama dan juga mengkaji kitab-kitab dan di dalamnya ada ayat-ayat Allah di dalamnya ada sunnah-sunnah Rasul itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang jika kita tidak mensyukurinya ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Maka agar kita tidak maka agar kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kita benar-benar mensyukurinya yaitu dengan menghadirinya dan berusaha untuk datang tepat waktu dan berusaha untuk menjaganya, memperhatikan dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu ini. Iya. Kita baca tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa dan seorang muslim yang berdoa sudah melakukan suatu kemuliaan namun ketika dia tergesa-gesa seolah ada hus, ada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya oleh karena itu hendaklah kita tidak tergesa-gesa dalam mengharap terjadinya dan teristijabahnya doa kita. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa ialah ketergesa-gesaan seorang hamba. Tapi ini berarti doa itu bisa terka, bisa tidak terkabul gara-gara kesalahan kita sendiri. Gara-gara kita sendiri. Gara-gara hati kita yang tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa tersebut. Kemudian ia menganggap doanya itu lambat dikabulkan. Ini dari sini saja sudah seolah-olah ada sikap suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku maka aku akan akan menjawab doa kalian. Itu sudah dikatakan oleh Allah. Namun ketika kita merasa tergesa-gesa, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan, lambat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, cepat dalam menghitung. Lantas ia pun merasa jenuh dan letih. Nah ini. Jangan sampai kita jenuh dan letih dalam berdoa selama apapun. Dan kita hendaknya sepanjang durasi kita berdoa terus berhari-hari atau bertahun-tahun itu tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pasti ada ending yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya meninggalkan doa nah sehingga akhirnya meninggalkan doa baik itu doa ataupun belajar ya kita jangan sampai tergesa-gesa dalam belajar maksudnya merasa bahwasanya saya sudah setahun belajar kajian kitab namun kok merasa tidak ada kemajuan itu sabar mungkin memang kapasitasnya yang belum ya sebagian orang memang tidak Allah kasih kapasitas yang cepat namun sebagian itu cepat baru kaji haji kitab sebulan tuh progresnya udah kelihatan tapi ada yang setahun itu masih lama lembet itu mungkin karena memang kapasitasnya kurang nah seperti ini sebenarnya jangan sampai dia pak merasa ter, harus tergesa-gesa kok saya nggak alim-alim kemudian kok saya jadi jenuh dan letih dalam mengkaji akhirnya kemudian apa kemudian meninggalkan pelajaran ini jangan seperti itu atau anak-anak muda ya teman-teman kita yang sangat uh, semangat di awal-awal saja semangat sekali di awal-awal selalu apa selalu datang sebelum kajian datang benar-benar rajin sekali namun kemudian syaitan menggodanya sampai akhirnya lama-lama dia mundur, mundur, mundur, akhirnya terlambat, terlambat, terlambat sampai tidak pernah tidak mengkaji lagi. Bukankah itu ada? Itu ada. Nah, kalau kita saksikan yang seperti itu tuh sangat sangat kita sayangkan, kasihan sekali gitu kan. Yang tadinya Allah sudah memuliakan, kemudian dia malah mundur, mundur, mundur, akhirnya dia meliburkan diri dari kemuliaan dari Allah. Baik. Ini ibarat orang itu menabur benih dan menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiramnya. Namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, ya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Bagaimana kalau kita peta pemikirannya itu diubah sedikit? Jangan terlalu memikirkan hasil, tapi percaya dengan usaha, gitu loh. Merti ya? Kita kita yang penting usaha dulu hasil itu insya Allah gitu loh. Serahkan hasil itu kapan tepatnya itu kepada Allah. Adapun yang penting usaha kita. Kalau misal kita menghargai usaha kita doa, menanam tanaman atau menyiram dan semacamnya. Itu kalau kita berihtisab, itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya hasil kuantitas itu bukanlah suatu pencapaian yang dituju. Bukan menjadi tujuan. Tujuan kita itu apa sih? Ridho Allah. Maka ketika tujuan kita ridho Allah, maka jangan jadikan kuantitas dan hasil sebagai tujuan. Ya melainkan usaha kita yang penting sekarang bagaimana kita menanam wasilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. untuk di sini. Di sini aja. Jangan di pintu. Duduk aja duduk. Enggak apa-apa antum enggak dihukum nanti dihukumnya pas di Rasulullah aja iya dalam Sahih Al Bukhari terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yustajab li ya yustajabu li ahadikum lihat ini kaidah yustajabu li ahadikum. Tiap orang dari kalian itu doanya akan dikabulkan. Tapi malam ya'jal selama tidak tergesa-gesa. Ya. Kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya jodoh misal. Itu udah sebulan merasa kok belum datang gitu Kemudian Kemudian dia berdoa, da'utu falab yustajabli li. Dia berkata, saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Sambil kecewa kayak kecewa sama Allah itu. Seuzon sama Allah. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Harusnya apa? Terus dia berdoa sampai insya Allah Allah akan berikan padanya sesuai dengan yang diharapkan atau lebih dari yang diharapkan. Ya, jadi termasuk ketergesaan apa mengatakan saya sudah berdoa tapi kok belum-belum sampai sekarang ya. Iya. Ini biasanya perempuan perempuan sering kali kayak ini disuruh sama suaminya udah kamu doa udah doa nah ini kayak gini termasuk udah doa tapi maksudnya ada kalimat yang ter, terselubung kan tapi belum aja sampai sekarang belum di sabar gitu kan sabar karena seperti tadi malam dibaca tunazirin Allah Subhanahu wa taala itu latifun khabir maha lembut dan maha mengetahui nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Pasti tahu. Dan Allah Maha lembut. Maksudnya di antara maksudnya adalah Allah itu akan menjawab doa kita bisa jadi lebih dari yang kita inginkan. Atau Allah itu tahu kalau misalnya orang ini diberikan sesuai yang dia inginkan dia akan sombong. Akhirnya diganti dengan hal lain yang dia butuhkan, yang orang yang butuhkan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu kebutuhan kita itu apa. Baik kebutuhan hajat atau kebutuhan darurat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebutuhan kebutuhan darurat yang kita tuh enggak ngeh. Kalau misalnya selama ini kita tuh sudah diberikan oleh Allah kebutuhan-kebutuhan itu. Yang tanpa kebutuhan itu kita tidak bisa hidup bahkan. Nafas melihat dan lain-lain, ketenangan hati, teman yang baru, teman baru, pengajian pagi, ya. Itu mungkin karena antum doa sebelumnya doa sesuatu, ya minta barang ini, minta barang itu kan. Allah tidak mengabulkan itu, tapi mengabulkan sesuatu yang lebih indah dari itu dan lebih membutuhkan. Jadi bisa jadi kita berdoa meminta sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Namun karena doanya itulah Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya dan memberinya hal yang dia butuhkan. Itu mana yang lebih baik? Tentu yang Allah pilih lebih baik. Pasti pilihan Allah itu yang terbaik. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang menjadi maslahat kita dibandingkan kita sendiri. Kadang kita tahu maslahat kita, namun tidak semua maslahat kita tahu untuk diri kita. Ada maslahat yang gaib tersembunyi dari pikiran kita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu awal dan akhir kita. Sejak kita belum lahir, apa yang akan kita menjadi apa, kemudian nanti endingnya di mana, matinya di mana, itu semua sudah Allah tahu. Oleh karena itu sekarang sebenarnya jangan jadikan uh, kuantitas ya hasil itu sebagai tujuan, melainkan yang penting usaha dulu. Ya. Sebagaimana kalau misalnya seorang istri melihat suaminya bekerja itu pasti dihargai nanti kalau misalnya antum insya Allah udah menikah itu antum harus bekerja gitu usaha usaha gitu lah baik berdagang atau menggawai harus itu karena itu nanti yang akan menjadi modal untuk eh, penghargaan penghargaan istri istri antum mungkin istri antum tuh nggak melihat dulu antum tuh berapa gaji ya nggak melihat dari itu dulu tapi melihat alhamdulillah ini suami saya mau kerja minimal usaha dulu gitu loh adapun hasil insya Allah Allah berkatin gitu kan ya, yang penting amanat di pekerjaannya gitu nah begitu juga dengan apapun yang kita usahakan di dunia ini dari ibadah ya hasil itu insya Allah Allah kasih lebih dari yang kita bayangkan tapi yang penting sekarang adalah usahanya seberapa mencari ilmu hasilnya nanti hasil nanti panjang perjalanan. Tapi yang penting apa? Usahanya dulu mencari ilmu. Antum di sini barakallahu fikum ini pagi sudah dalam keberkahan talim seperti ini. Apakah bapak-bapak kita dulu juga seperti ini? Belum tentu. Apakah kalau bisa kita tetangga-tetangga kita udah seperti ini? Belum tentu. Bahkan bangun pun belum tentu. Ya kan? Apakah saudara-saudara kita sendiri juga mendapatkan kenikmatan ini di setiap pagi? Enggak lah ini sebenarnya kita tuh sudah dipilih oleh Allah dan diberikan karunia oleh Allah. Ya kan? Maka apalagi yang kita suruhkan dari Allah? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin rahimin ma lam yasta'jil." Qil ya Rasulullah wa mal isti'jal? Qal yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam falam ara yastajibu li. Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u du'a. Doa hamba akan terkabul selama tidak berdoa untuk kemaksiatan. Berdoa untuk kemaksiatan. Apa contohnya? Ya Allah berikanlah saya uang yang banyak untuk bisa menyewak pelacur naudzubillah ini malah justru meremehkan malah justru bermain-main atau memutus tali silaturahim mana yang lebih tepat silaturahim atau silaturahmi sebenarnya dua-duanya benar dua-duanya benar karena masdar itu bisa rahim bisa rahmi tapi dalam hadis itu rahim rahim rahim silaturahim rahim ini seperti ini qati'atu rahim kalau misalnya silaturahmi berarti haknya di, di, di, di disukunkan. Tapi dua-duanya benar, ada rahmun, ada rohu, rahimun, ada dua-duanya benar. Tapi yang lebih tepat adalah silaturrahim. silaturahim. Oke, ini masjidnya masjid silaturahim ya namanya. Bukan qati'atur rahim, bukan silaturahim. Dan yang ketiga, selama dia juga tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah bentuk ketergesaan tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hamba tadi itu berkata, aku sudah berdoa, sungguh aku sudah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa. Di dalam Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil Qal yaqul da'u qad da'awtu rabbi falam yastajib li Seorang hamba selalu dalam kebaikan selama tidak terburu-buru Para sahabat bertanya Ah Rasulullah Bagaimanakah bentuk buru-burunya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hamba itu berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tapi dia belum juga mengabulkan permohonanku. Eh, ini juga merupakan adab bagi kita dalam berdoa, baiknya tidak berdoa sekali, melainkan berkali-kali berjenjang bermasa. Ya, untuk menunjukkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kitabnya? Arabiknya? Masya Allah, rajin banget itu. Bagus. Baik, kemudian kita menuju ke waktu-waktu terkabulnya doa. Waktu-waktu terkabulnya doa. Doa akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul pertama kehadiran hati. Maka doa orang yang ghaflah itu gimana mau di, di, dikabulkan? Atau sudah kita ini kan? sudah kita bahas doanya orang yang nggak ngerti nggak nggak nggak paham mau doa apaan doanya wafil bagaimana mau dikabulkan makanya dalam doa itu benar-benar hatinya hadir kemudian konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta lah diminta apa kalau misalnya tuh minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kira ada benar itu tiga hal dan tiga hal itu antum harus benar-benar berkonsentrasi padanya ketika antum membaca doa tersebut. Ya jangan malah hasanah. Itu kayak gitu ada konsentrasinya enggak enggak ada. Tapi antum bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Antum benar-benar konsentrasi dan membayangkan diri antum berada dalam kebaikan dunia dan juga akhirat dan terhindar dari adab neraka. Jadi pertama tadi apa? Kehadiran hati konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Kemudian bisa juga dalam syarat-syaratnya bertepatan dengan salah satu dari enam waktu dikabulkannya doa, yaitu pertama sepertiga malam terakhir tadi ya, sepertiga malam terakhir. Ini maksudnya bukan berarti selain kondisi enam ini berarti doa nggak terkabulkan. Bukan itu maksudnya, melainkan maksudnya adalah enam momen ini itu kesempatan untuk dikabulkannya lebih terbuka, jauh lebih terbuka dibandingkan momen lain. Ya. Yang kedua saat azan. Saat azan. Saat azan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga antara azan dan iqamah. Keempat, setelah melaksanakan sholat wajib. Nah ini yang namanya sholat wajib berarti diliputi oleh doa-doa yang uh, diliputi oleh momentum-momentum doa yang termustajab. Ya, sebelum sholat wajib misalnya sholat subuh sebelumnya sepertiga malam terakhir. Ketika azan, kemudian ketika diantara azan dan juga iqamah dan setelah setelah sholat insyaallah. Ya. Kemudian saat imam naik ke mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut, di sini ada hal yang perlu dipikirkan lagi. Bahwasanya kita tidak boleh juga doa ketika imam eh ketika khotib sedang berkhutbah kita wajibnya apa? Mendengarkan. Maksudnya di sini mungkin adalah ketika di antara dua khutbah. Ya kan, ketika di antara dua khutbah itu yang lebih tepat ya. Yang keenam, saat-saat terakhir setelah waktu asar menjelang maghrib terutama di hari Jumat ya. Sebenarnya ada waktu-waktu kemuliaan lain yaitu ketika turun hujan ya, di hari Jumat seharian penuh ya. Iya. Kemudian dikala kejepit itu waktu-waktu terkabulkannya doa. Syarat ini ditambah lagi ya dengan kekhusyuan hati serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Syaf di sini khusyuk, tunduk khudu' gitu kan dan juga dia merendahkan diri kepada Allah. Ya, jangan ada rasa titik pun kesombongan dalam diri kita ketika ketika berdoa kepada Allah. Karena kita tuh berdoa itu artinya meminta bukan memerintahkan. Maka ketika meminta, kita kalau mis misal minta sama orang tua aja kita dengan bahasa kromo inggil kalau bisa atau bahasa halus. Nah, sekarang meminta kepada yang menciptakan alam semesta, Bangga bagaimana mungkin kita ada setitik noktah sombong di depan Allah. Ya. Kemudian halaman berikutnya. Seorang yang berdoa hendaknya menghadap ke arah kiblat. Ya. Hendaknya itu sunnah. Itu sunnah menghadap ke kiblat adalah sunnah. Adapun kalau misalnya memang tidak bisa menghadap kiblat maka tidak masalah. Juga dia dalam keadaan suci, sunnah juga. Ya, karena ini bukan berarti kalau tidak dalam keadaan suci berarti nggak dia kabul nggak juga. Tetapi merupakan salah satu adab dalam doa khusus itu adalah bersuci terlebih dahulu atau dalam keadaan suci. Tapi boleh nggak kita di jalanan dalam kondisi tidak bersuci, tidak suci, kita terus berdoa? Ya boleh, malah bagus juga. Nah itu kita berjalan naik motor. Nah di di atas motor itu kita berdoa kepada Allah, minta. Nah mintanya nggak dengan menengadahkan tangan nggak, tapi kok oh, gini gimana motornya mau ini? Kok lurus doang jalannya mungkin masih bisa jalan terus, ya kan? Ya, belum lagi nanti kalau ada gajelukan kan, wah. Saya mengangkat kedua tangan ke langit. Nah, jadi bisa dalam keadaan suci mengangkat kedua tangan ke langit itu tidak wajib, namun tentu yang terbaik adalah yang melakukan seperti ini. Kemudian nih adabnya dia memulai doanya dengan hamdalah. Makanya kalau dalam khutbah hajat yaitu eh, ketika pemateri atau khotib di awal dia berkhutbah atau menyampaikan materi kan biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian memuji Allah kan? Kemudian mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad selaku hamba dan utusan Allah. Kemudian mendahulukan taubat dan istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ya kan? Sebelum dia menyebutkan apa? Inti hajatnya itu apa? Sebelum dia menyebutkannya. Ya. Nah. Jadi itu ini keadaan yang paling sempurna ini. Lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Benar-benar dia merasa Allah Subhanahu wa taala Sang Raja Al-Malik Al-Jabbar ada di hadapannya. Mendengarkan dia ber, mendengarkan dia berdoa. Bersikap memelas dalam doanya. Nah, ini makanya orang semakin dia uh, tertimpa ujian itu semakin mungkin dia memelas di hadapan Allah tapi semakin orang itu kaya raya, semakin enak berfoya, semakin sulit dia untuk memelas di hadapan Allah. Sulit. Makanya kalau misalnya kita kadang dalam hidup berkecukupan itu bisa jadi lebih Allah pilih itu supaya apa? Supaya kita tuh lebih bisa memelas di hadapan Allah. Karena memelas di hadapan Allah itu kalau kita rasakan kan, antum merasakannya juga. Itu kenikmatan luar biasa itu. Memelas di hadapan Allah saja itu baru memelas saja belum sampai dikabulkan ini memelas saja itu sudah mendapatkan kenikmatan kayaknya enak gitu dunia inilah yang namanya surga gitu kerasa ketika kita memelas di hadapan Allah menghambakan diri di hadapan Allah dan merasakan bahwa saya diri kita itu hina itu kenikmatan yang benar-benar luar biasa dan itu merasakannya alhamdulillah ya menyeru Allah dengan ucapan lembut yang diiringi rasa harap dan cemas Sebut nama-nama Allah dengan tangisan-tangisan antum. Ya, dengan air mata antum dan tentu ketika antum menyebut nama Allah bukan sekadar menyebut melainkan antum mengetahui mengetahui tentang yang antum sebut ini. Ketika antum menyebut alim ya alim yang maha mengetahui. <laughs> ya Hamid yang maha terpuji. Ya Allah yang berhak disembah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Razak yang memberi rizki. Tadaburi asma-asma Allah dengan menyeru nama-nama Allah dan melas dalam doanya. Bertawasul kemudian. Ya, ya di sini menyerunya dengan ucapan lembut diiringi dengan rasa harap dan cemas. Bertawasul bertawasul itu menjadikan wasilah kepadanya dengan nama-nama sifat-sifat yang keesaan, keesaannya Ya Allah saya meminta kepadamu dengan bertawasul dengan nama-namamu ya Allah Dengan namamu Al-Karim Al Ar-Razaq razak al qawi Banyak sekali nama-nama Allah Serta sebelum melakukan itu Dia layaknya melakukan sedekah Sebelum memanjatkan doa tersebut Ya Sedekah gimana? Apapun sedekah itu Ya setiap perbuatan baik itu adalah sedekah sebenarnya. Tapi yang dimaksud di sini sebenarnya lebih tepat ke sedekah harta, ya. Antum sedekah kepada orang, kemudian setelah itu berdoa dengan bertawasul dengan perbuatan amal antum tadi, itu bagus. Sedekah ke fakir miskin eh, barang 2000 lah. Ada orang-orang orang miskin gitu. Enggak maksudnya orang yang lewat di biasa yang biasa minta-minta itu loh ya kan asal bukan musik dan bukan ketahuan bohongnya yang bawa anak itu bohong semua itu 2000 kasih lah mata orang yang memang sudah tua ya kan antum kasih 20 ribu seneng dia ya kan kecil ke orang tua itu udah kaya nggak seneng dia nah ini orang tua itu miskin antum kasih 20 ribu seneng dia nah setelah itu antum berdoa ya bukan di hadapan orang tua itu berdoa di mana gitu kan cari cari tempat yang tersembunyi misalnya di belakang rumah ini misalnya ini ada sawah-sawah ular dan semacamnya kan doa minta sama Allah doa itu lebih baik tidak diketahui orang lebih baik jauh kenapa antum tuh bebas mau nangis mau ngapain terserah antum tapi kalau misalnya antum diketahui orang itu mau nangis tuh nggak enak gitu aduh malu juga gitu udah di tempat lain yang tersembunyi mau di sawah kek mau di gubuk kek mau di hutan yang penting jangan ketahuan orang cuman antara antum dengan Allah aja. Itu yang paling enak itu. Yang paling enak dan terhindar dari yang namanya suzon. Tapi dimanapun kita berada, itu tetap ada makhluk Allah yang melihat. Malaikat. Iya. Dan juga beberapa jin. Ya pasti itu. Malaikat yang mencatat amal kita tuh melihat ya. tapi kita nggak uh oh, saya pengen dilihat nih malaikat mau ria saya malaikat nggak nggak juga nggak ada manfaat ya antum ria malaikat malaikat nggak bakal muji kamu muji antum ya iya sungguh doa eh, maka kata Ibnu Qayyim sungguh doa semacam ini hampir tidak akan pernah tertolak ini Ibnu Qayyim belum apa tidak berani untuk menegaskan pasti pasti terjawab nggak tapi hampir tidak pernah tertolak karena saking kuatnya momentumnya kuat sikapnya kuat ya dan juga insya Allah gerakan-gerakannya kuat sekali. Terlebih lagi jika doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu tidak wajib doa dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. kan boleh kita doa mutlak dari diri kita sendiri, boleh. Tapi yang terbaik adalah doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi. Yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa ini atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung pasti akan diterima. Nanti akan dijabarkan oleh Ibnu Qayyim beberapa macam doa dan zikir yang menyebutkan nama-nama yang terbaik dari nama-nama Allah. Tapi banyak kebanyakannya tidak lepas dari kecacatan hadis ya. Bagaimanapun kita baca. Di antara doa yang dimaksud adalah seperti yang diriwayatkan dalam As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang sedang berdoa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Ya Allah aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa engkau adalah Allah Tiada yang berhak diibadahi kecuali engkau yang Maha Esa, yang bergantung padanya segala sesuatu. Itu arti apa? Arti as-somad. Antum hafalkan itu. As-somad harus tahu artinya. Dan antum harus sering, layak untuk sering menyebutkan nama itu ketika antum berdoa. Itu namanya luar biasa as-somad itu. Yang maha bergantung padanya segala sesuatu. Yaitu segala sesuatu itu fakir padanya. Membutuhkan Allah dan bergantung pada Allah walaupun nggak semua ya itu menyadarinya tapi pasti semua dari hal-hal ini manusia jin binatang tumbuhan semuanya itu bergantung pada as-samad as-samad yang bergantung padanya segala sesuatu lam yalid yang tidak beranak walam yulad dan tidak diperanakan walam yakul lahu kufuwan ahad serta yang tiada sesuatu setara dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, Laqad sa'alallaha bil ismil a'zami alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Apa kata Nabi? Orang itu telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta niscaya akan diberi. Al-Ism al-Azam itu nama yang paling agung artinya. Gunanya apa? Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya dikabulkan. Disebutkan dalam lafal yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'zam. Engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Mana sih namanya tadi? Allahumma ya. La ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad. Al-ahad as-samad. Dikatakan di sini namanya yang teragung. Nah dikatakan di sini lihat kalau kata Abu Hasan Al-Maqdisi sanad hadis ini sama sekali tidak mempunyai cacat dan menurutku syaratnya adalah yang terbaik untuk tema ini. Wallahu a'lam. Tapi bisa Al-Ahad as somad Kemudian masih dalam As-Sunan dan Sahih Ibn Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sedang sholat. Nah, kemudian laki-laki itu berdoa, Ya Allah, ini as'aluka, aku memohon kepadamu bi an, eh, karena engkaulah pemilik segala pujian, bi annalakal hamd. Ini eh, biasanya kalau misalnya anak pakai doa yang ini. Anak biasa pakai doa yang ini. Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamd, la ilaha illa anta. Ya. المنان بديع السماوات والأرض ya. Rabb kulli syai'in uh, di sini wahai pemilik keagungan ya zal jalali wal ikram kemudian ya hayyu ya qayyum itu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya mannan badi'us samawati wal ard ya ya zal jalali wal ya ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Itu nama-nama tadi dan sifat-sifatnya. Allahumma, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepada Engkau bi annalakal hamd, bahwasanya Engkau memiliki segala pujian. La ilaha illa anta, sudah jelas itu maknanya. Al-Mannan, yang Maha memberi yang banyak. Kemudian badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya, ya zal Jalali wal Ikram, Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum ini penting. Nama lain yang terbaik adalah Hay Hayyun Qayyum. Maka dalam ayat yang terbaik Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup. Lagi selalu mengurusi makhluk-makhluknya itu qayyum. Jadi hay itu maha hidup. Al-Qayyum itu maha mengurusi semua makhluknya. Itu kita kalau kalau misalnya kita meminta kepada Allah dengan mentadaburi nama-nama ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan wahai yang maha uh, mengurus semua makhluk yang termasuk saya ya Allah. Kemudian minta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alallaha bismihil a'zam atau bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung jika nama itu digunakan untuk berdoa niscaya akan dikabulkan dan jika nama itu digunakan untuk meminta niscaya akan diberi ya. Taib ini hadis Riwayat siapa? Kedua hadis ini juga dicantumkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dan juga Imam Al-Bukhari dalam Adab Adabul Mufrad. Sebagian jalur tersebut berderajat sahih li dzatihi. Eh? Itu mana itu? Oke, sahih ya. Telah disebutkan sebelumnya ya. Kemudian di dalam Jami'ut Tirmizi sekarang ber, beralih ke tadi kan Sunan Abu Dawud, Sunan yang lainnya. Ya, sekarang tadi juga ada Sunan Tirmizi. Sekarang di dalam Jami'ut Tirmizi dari Asma binti Yazid. Di, eh, Asma binti Yazid ini eh, sahabat ya. Hah? Bukan Asma anaknya Ustaz Yazid. Hah? Bukan. Asma binti Yazid. Dinukilkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil azam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim dan juga wa fatihati ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum nama Allah yang paling agung ini terdapat dalam dua ayat ini wa ilahukum dan dan sesembahan kalian adalah ilahul wahid, sesembahan yang maha esa. La ilaha illa huwa rahmanir rahim. Tiada maksudnya tiada yang berhak disembah selain Dia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Pemurah, Penyayang. Baik, di sini apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu memberi rahmat kepada seluruh alam baik itu kafir maupun muslim, fasik ataupun fajir ataupun soleh. Tetapi Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang beriman saja rahmatnya. Ya, binatang itu Allah Subhanahu wa taala merahmati enggak? Iya, merahmati mereka. Tapi yang masuk ke dalam isim yang Ar-Rahman atau Ar-Rahim ke Ar-Rahman. Kalau orang beriman selain dari rezeki, rezeki keimanan. Itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di akhirat nanti Ar-Rahim apa? Di akhirat Ar-Rahim untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Jadi antum minta sama Allah dengan menyebut nama Ar-Rahman ya Rahman ya Rahim. Apalagi kalau misalnya antum meminta rezeki. Ya. Kemudian ya Hayyu ya Qayyum. Ketika antum ya tambah ada nida, jangan pakai alif lam. ya Hayyu ya Qayyum enggak. Tapi hapus alif lamnya, kemudian langsung ke isimnya. Ya Hayyu ya Qayyum, gitu. Ya, ya Rahman ya Rahim. Ya. At-Tirmidzi berkomentar status hadis ini hasan sahih. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir dari Nabi radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Senantiasalah kalian mengucapkan ya zal jalali wal ikram wahai pemilik keagungan dan kemuliaan Maksudnya akrabkanlah lisan kalian dengan bacaan zikir tersebut dan bacalah ia terselalu. Tapi namun antum jangan baca tok ya dal jalil ukram ya dal jalil ukram ya enggak gitu bukan. Tapi ketika antum berdoa ingin meminta sesuatu bilang ya dal jalil ukram minta minta. Jadi kita tadi udah punya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Al-Ahad As-Samad Al-Ahad As-Samad. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyul Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Itu sebut Kalau semuanya sebut itu ketika nomor doa lah Baik sebelum sholat Di dalam sujud antum Sebelum antum salam Setelah antum salam Ya setelah sholat ya Itu sebut nama-nama Allah yang ini di dalam Jami'ut Tirmidzi dari ah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata jika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa perkara yang membuatnya gundah, Nabi itu pernah gundah gak? Pernah gundah. Tapi kan kemudian ada penyembuhnya, nggak sembarangan gundah. Beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai zat yang hai, maha hidup. Ya Qayyum, wahai engkau yang mengurusi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita loh, enggak cuek sama kita sebenarnya. Walaupun mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengindahkan misalnya ada yang kufur, tetap aja Allah care sama dia. Diberi nafas, ya kan? Penglihatan dan seterusnya. Masih dalam Jami'ut cirmidi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, jika sedang ditimpa perkara yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits birahmatika astaghith. Istighatsah. Wahai zat yang maha hidup lagi seluruh mengurus, lagi selalu mengurus semua makhluk dengan rahmatmu saya meminta pertolongan istighatsah. Ya Allah, saya beristighatsah kepadamu. Ya, dan istighatsah itu enggak perlu sampai pakai acara besar-besaran, cukup berdoa. Ya, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Dalam Sahih Al-Hakim, ya Mustadrak dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ismullahil Azam fi thalathi suwarin Al Quran Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha Nama Allah yang teragung terdapat dalam tiga surat Al-Quran Al-Baqarah, Ali Imran dan dan Taha Baik. Azan sholat duha? Al-Qasim berkata, aku mencari dan ternyata yang dimaksud adalah apa? Al-Hayyul Qayyum. Coba antum cari di surat Toha coba. Al-Hayyul Qayyum nanti ya di Cari Al-Hayyul Qayyum. Ya. Masya Allah ini cepat sekali. Alhamdulillah. Di dalam Jami'ul Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Da'watu dhinnun. Nah, ini penting nih. Ini doa, doa yang penting nih. Da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Ini penting doa ini ya. Antum hafalkan baik-baik kalau yang belum hafal. innahu lam yada lam yad'u biha musliman fi syai'in qat illa istajaballahu lah. Doa Zunnun Nabi Yunus yang disebutkan kemarin dalam surat Al-Qalam sebagai sahibul hut. Nabi Yunus saat berada di dalam perut ikan adalah tidak ada ilah selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Nah, perhatikan ini, ini penting sekali ini. At-Tirmidzi berkata hadis ini hadis sahih. Disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhim fada'a bihi yufarrijullahu an maukah kalian kuberitahukan sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan lalu ia berdoa dengannya maka Allah akan memberinya jalan keluar yang beliau maksud adalah doanya dzunun itu penting la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin artinya juga antum harus tahu segala eh, tiada ilah yang berhak disembah selain engkau maha suci engkau sungguh aku termasuk orang zalim itu namanya uh, i'tiraf mengakui jadi nggak usah untuk bilang wahai Tuhan nggak usah Ucalah ya ke surgamu Gak usah kayak gitu Kan bilang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Saya ini termasuk orang zalim ya Kau sih namun tak pula aku sanggup ke neraka muka nggak neraka nggak mau ke surga juga segan ya wes semuanya kemana tuh ke kolam ikan bawah saung dalam Sahih Al Hakim masih dari saat ia mendengar Nabi bersabda maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung yaitulah doa Yunus alaihissalam salah seorang bertanya apakah doa ini khusus untuk Yunus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Maka kami kabulkan doanya dan yang maknanya maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan." Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit sebanyak 40 kali lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni namun di sini namun di sini ya hadis ini khusus hadis ini ini ada masalah ya. Matruk ya. nanti hadis ini doaif jiddan enggak usah. Ya jadi hadis ini enggak hadis ini enggak usah ya. Hadis ini enggak usah diyakini yang ini karena doaif jiddan ya. Baik. sedikit lagi di dalam sahihain Muslim dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahawa saat mengalami kesusahan Rasulullah SAW mengucapkan apa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Rabb yang maha agung lagi maha penyantun Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rabb yang arsy yang agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rabb langit yang tujuh, Rabb bumi serta Rabb arsy yang mulia. Disebutkan nama-nama Allah dan keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu insyaallah akan bermanfaat bagi doa kita. Terakhir, dalam musnad karya Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah La ilaha illallahul halimul karim Subhanallah Tabarakallah Rabbul arshil azim Walhamdulillahi rabbil alamin Tiada ilah yang berhak diibadahi Melainkan Allah yang maha penyantun Lagi maha mulia Al-Halim penyantun Maha suci Allah dan maha tinggi Rabb arsy yang agung Serta segala puji bagi Allah Rabb semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala tapi insya Allah kita akan melanjutkan kajian ada wadawa pada pekan depan kajian ke enamnya insya Allah pada pekan depan masih di kita mulai dari halaman 27 insya Allah pada pekan depan mudah-mudahan mudah-mudahan segera bisa menghatamkan kitab ini Hah?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 Burung. Hah?